asyraqa bi baha'il Dan ini banyak riwayat tentang bersama lahirnya Nabi Muhammad itu semesta itu menyala. Ada cerah yang berlebihan. Sampai di Persia itu berheboh. Ada apa kok ada sinar dari arah sana? Semua negeri. cuma kisah ini terungkap setelah beberapa waktu. Bukan di saat itu. Karena saat itu belum ada berita. Hanya dikisahkan bahasanya suatu ketika di negeri ini mengisahkan bahasanya ada apa kok bumi ini cerah, semesta itu kok cerah. Setelah dihitung-hitung, hari itu adalah bersama hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semesta jagat menyala. Tapi waktu itu Maulana tidak mengerti. Orang-orang yang di Persi hanya berkata, ada sinar dari arah sana. Begitu saja. Bersama itu juga nanti runtuh. Istana-istana. padang mati apa lampu. Bersama itu juga dan padamnya api yang ada di Persi bersama adanya sinar saat itu. Dan orang Persi bercerita tentang ini. Hari itu api padam dan bersama padamnya api itu ada sinar yang menyala ke angkasa, ke semuanya penjuru. Belum tahu waktu itu, hanya setelah itu dihitung-hitung, wah, diperkirakan saat itulah bersama lahirnya Nabi Muhammad SAW setelah beberapa waktu kemudian wa tala'la al-kawn min duri wa adha wa adha ah, wa adha tala'la menyala kemilauan al-kawn jagat raya min nurihi dari sinarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad zatnya adalah nur Allah menyebut sebagai nur Nabi Muhammad zatnya adalah nur artinya Nabi Muhammad digelari oleh Allah dengan nur dan Nabi Muhammad nur nur hissi dan nur maknawi Nur hissi dan nur maknawi. Nur maknawi adalah yang dibawa Nabi adalah hidayah dari cahaya. Adapun cahaya yang ter, yang bisa diindra oleh panca indera pernah suatu ketika lihat Siti Aisyah jatuh jarumnya. Jarum jatuh. Waktu itu Nabi Muhammad melakukan itiaf, Nabi kemudian melongokkan wajah beliau ke kamar yang gelap gulita, sehingga dengan sinar wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihatlah jarum dan diambil. Alangkah cemerlangnya, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan, "Wailun wailun celaka, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku." Kemudian Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana orang tidak bisa melihat wajahmu secerah ini?" Bagaimana orang tidak bisa melihat wajahmu secara ini dalam banyak riwayat tentang ini. Bagaimana orang tidak bisa melihat wajahmu? Yang tidak bisa melihat wajahku adalah nanti di akhirat. Orang yang di dunia ini bisa melihatku, bertemuku, tidak pernah iman kepadaku. Maka dia tidak akan bisa melihat wajahku nanti. Jadi ini menunjukkan bahasanya dari diri Nabi ada pancaran cahaya-cahaya. Jadi kalau Nabi berjalan itu jangan dianggap seperti lampu begini, cahaya. Subhanallah bagaimana Allah menjadikan itu cahaya? Ada terang, ada jelas. Ada hissi dan maknawi.